Suratul Fatihah بسم الله الرحمن الرحيم dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. الحمد لله رب العالمين Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, الرحمن الرحيم yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, مالك يوم الدين pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.